Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila amma ba'd Sepi hadis ini Bawah Baik masih kita di pembacaan hadis yang datang dari sahabat Ibnul Musayyib yang dibawakan oleh Al-Malik rahimahullah. Kita ulang hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah fi sahih عن عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب عبد المطلب فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين Dalam as dari Ibnu Al-Musayyib dari ayahnya beliau berkata ketika Abu Talib didatangi oleh tanda-tanda kematian maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya dan di sisi Abu Talib ada Abdullah bin Abi Umayyah dan ada Abu Jahal maka Nabi bersabda berkata kepadanya wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah satu kalimat yang aku berhujjah untukmu dengan kalimat tersebut di sisi Allah. Maka Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal berkata, "Apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang perkataannya <clears throat> dan mereka juga ya Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah mengulang perkataan mereka Fakana akhiru maqal maka akhir dari perkataan Abu Talib adalah huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia berada di atas agama Abdul Muttalib dan dia enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang." Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya ما كان للنبي amanu آمنوا أن lil musyrikin walau kanu uli qurba Tidak sepantasnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrikin walaupun mereka kerabat dekat. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya tentang Abu Talib Innaka la tahdi man ahbabata walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang Engkau cintai Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia inginkan Dan dia lebih mengetahui terhadap orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah Baik tersisa Penjelasan Syekh setelahnya itu terkait al-ma'nal ijmaliyu lil hadis ya. Makna global untuk hadis ini Kana Abu Talibin yahmin Nabiya sallallahu alaihi wasallam min adza qaumihi. Nyatalah Abu Talib beliau menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguan kaumnya. Walaupun posisi Abu Talib dalam keadaan kafir, musyrik, tapi dalam sisi pembelaan beliau membela Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak diganggu. Wa fa'ala wa fa'ala uh, wa fi'ala wa fa'ala min min himayati lam yaf'alhu ghairu minan nas ya dan beliau melakukan berupa penjagaan terhadap nabi apa yang tidak dilakukan oleh selain selain Abu Talib dari kalangan manusia jadi pembelaannya benar-benar ya tulus dari sisi apa kemanusiaan, kekerabatan. Nah, Penjagaan yang tidak dilakukan oleh yang lain selain beliau Abu Talib. Fakana sallallahu alaihi wasallam harisun ala hidayatih, ala hidayatih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat sangat ingin agar Abu Talib mendapatkan hidayah ومن ذلك أنه عاده لما مرض فجاءه وهو في سياق الموت dan diantara hal itu diantara bentuk semangatnya Rasulullah agar Abu Talib mendapatkan hidayah bahwasanya beliau menjenguknya ya annahu Nabi SAW menjenguk Abu Talib ketika sakit lalu beliau mendatanginya Wawa fi siyaqil maut dalam keadaan Abu Talib di kondisi al-maut sakaratul maut mau mati wa arada alil islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan keislaman supaya mau masuk Islam ya kepada Abu Talib liyakuna khatimata hayatihi ya agar Islam itu apa? Khotimata hayati, akhir dari hidupnya. Ya, supaya Islam itu akhir dari kehidupannya. Liyahsulalahu bidzalikal fawz sa'adah agar dia mendapatkan bidzalika dengan hal itu al fawz sa'adah agar mendapatkan kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan dengan masuk is Islam. Baik. Wa talaba minhu an yaqula kalimat tauhid dan Nabi meminta dari Abu Talib agar dia mengatakan kalimat tauhid. Wa arada alaihi al-musyrikuna yabqa ala dini abaihi alladhi huwa syirku. Dan menawarkan kepadanya ya orang-orang musyrikin agar Abu Talib ya boko tetap berada di atas agama nenek moyangnya ayah Boko untuk tetap ala dini abain berada di atas agama nenek moyangnya aladhi huwa syirku yang merupakan agama tersebut adalah kesyirikan ilmihim bima tadullu alaihi hadhil kalimah min nafi syirk wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah karena pengetahuan mereka ya terhadap apa-apa yang ditunjukkan atasnya dari kalimat ini min nafyi syirki berupa penafian kesyirikan dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah sa saja baik paham ini jadi Nabi ketika bilang ke Abu Talib bilang ucapkan la ilaha illallah maka orang musyrik Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah paham maksudnya apa? Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti harus dibuang semua sesembahan. Lata uzza manat ya ibadah itu harus benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka menahan ya Abu Talib supaya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam talabat talaffuz bisyahadah min ammihi. Dan Nabi mengulang ya, mengulang permintaan ucapan syahadat dari pamannya. Ya Nabi meminta eh, dan Nabi mengulang permintaan lafad pengucapan terhadap syahadat dari pamannya. Baik. al musyrikuna al-mu'aradah dan orang-orang musyrik ketika itu mengulang juga mu'aradah tawaran-tawaran mereka atau <clears throat> perkataan-perkataan mereka untuk menghalangi Abu Talib supaya tidak mengucapkan la ilaha illallah wasaru sababan saddihi anil haqqi wa mautihi ala syirki dan mereka menjadi sebab ya wasoru dan mereka menjadi sebab terhadap apa penolakannya Abu Talib dari kebenaran mereka menjadi sebab terhadap penolakannya sodun penolakannya Abu Talib dari kebenaran dan kematian Abu Talib di atas kesyirikan ya di atas kesyirikan baik <clears throat> Wa inda zalika halafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi bersumpah la yatlubanna lahu min Allah al-maghfirah. Nabi bersumpah sungguh beliau akan meminta memintakan untuk Abu Talib dari Allah al-maghfirah ampunan supaya Allah mengampuninya. Malam yumna min dalik selama Nabi tidak dilarang. Ya Padahal mati dalam keadaan syirik Tapi karena sayangnya Nabi Kepada Abu Talib Mau minta ampun Supaya diampuni sudah Baik Fa'anzalallahu al-man'a min Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Larangan dari hal tersebut wa bayyana lahu annal hidayata biadillah dan Allah menjelaskan kepada nabi bahwasanya hidayah berada di tangan Allah yatafaddalu biha ala man yasha Allah karuniakan hidayah tersebut kepada orang yang dia kehendaki li'annahu ya'lamu ma ya-, man yasluhu laha mimman la yasluh karena sesungguhnya Allah mengetahui orang yang pantas untuk mendapatkan hidayah daripada orang yang tidak pan pantas <clears throat> baik itu makna global dari hadis. Badah ikra Rafif nasabatul hadis lil bab Butlani Baik, kemudian kata Syekh kesesuaian hadis untuk bab ini bahwasanya Rasulullah SAW tidak mampu, tidak memiliki ya tidak mampu memberikan manfaat kepada orang atau kepada kerabat, kepada manusia yang terdekat nasabnya kepada beliau. man huwa aqrabun nas. Beliau tidak mampu memberikan manfaat kepada orang yang paling dekat manusia yang paling dekat nasabnya sekalipun <clears throat> Abu Talib itu pamannya tapi Nabi tidak bisa apa memberikan hidayah tidak bisa membuka hati Abu Talib supaya mau mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa memberi e, memintakan istighfar ampunan untuk Abu Talib ini menunjukkan apa? Mimma yadullu ala butlani ta'alluqi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang menunjukkan atas batalnya bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lijal jalbin nafi untuk mendapatkan manfaat ya ketergantungan kepada nabi untuk mendapatkan manfaat itu ba batil batal Awudafim dor atau menolak bahaya batal kalau bergantungnya kepada siapa? Nah, Nabi. Bergantung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wairihi dan kepada selain Nabi min babi aula terlebih apalagi ya lebih batal lagi lebih batil lagi Nabi saja manusia termulia tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak bahaya apalagi selain Nabi. Badah, kemudian Iqra. Idza ya, isla Islamu terus Hmm. Hmm. Wa kurona isyari. Baik. Beberapa faedah dari hadis ini yang pertama, bolehnya menjenguk orang musyrik yang sakit <clears throat> Bolehnya menyenguk orang musyrik yang sedang sakit apabila diharapkan keislamannya. Ya, apabila diharapkan keislamannya. Kira-kira nih kalau dia suruh masuk Islam kemungkinan besar mau masuk Islam, ya. Atau kita tujuannya dakwah. Kira-kira saya kalau dakwah nyuruh dia mengucapkan la ilaha illallah bisa enggak? Ada penghalang-penghalang enggak? -penghalang ya kondisinya cocok tidak ini, maka di situ boleh ya <clears throat> jenguk kemudian yang kedua faidah dari hadis bahayanya berteman dengan orang jelek ya ashabisu sahabat-sahabat jelek wa qurana syar teman-teman yang jelek alal insan bagi manusia baik dan pertemanan saat ini tentu saja lebih luas lagi bukan sebatas muka ketemu muka badan dengan badan pertemanan di medsos sangat berpengaruh juga ya baik pertemanan medsos yang mereka misalkan bahasanya jelek-jelek kita pun akan ikut je, jelek menyesuaikan dengan teman kita ya atau juga apa tontonan-tontonan ya banyak kasus mungkin antum pernah baca atau sering baca anak kecil sudah membunuh kan ada akibat apa itu tontonan akibat pertemanan ini bahaya ya mendorot sebagaimana ini terjadi pada Abu Talib Ya. Nah, maka perhatikan ini pertemanan kita baik offline ataupun on online hati-hati pilih-pilih teman yang ketiga Abdullah Ya. Terus satu lagi. <clears throat> Wa'tiqadin. Kemudian faedah yang ketiga bahwasanya makna la ilaha illallah adalah nih, khabarnya ini tarku adalah meninggalkan peribadahan terhadap berhala berhala peribadahan kepada wali-wali peribadahan kepada orang-orang soleh dan mengesahkan Allah dengan ibadah mengesahkan Allah dalam iba, ibadah itu makna la ilaha illallah wa annal musyrikina ya'rifuna ma'na dan bahasanya orang-orang musyrikin orang musyrikin dulu ya jahiliyah mereka paham mereka mengetahui maknanya kalau nggak paham untuk apa mereka larang Abu Talib bilang la ilaha illallah ya berarti kan paham mungkin kalau nggak paham tanya dulu apa sih itu la ilaha illallah minta penjelasan dulu ya kan baik tapi mereka larang Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah dan mereka sendiri tidak mau mengucapkan la ilaha illallah kemudian Faedah yang keempat, bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah bersumber dari ilmu dan keyakinan dan juga i'tiqad keyakinan. Yakin i'tiqad sama ya. Dari ilmu yakin dan yakin i'tiqadin dan i'tiqad dakhala fil Islam dia masuk ke dalam is Islam. Ya, ini apa tadi syaratnya mengucapkan mengilmui dan meyakini ini baru masuk Islam sekedar mengucapkan tidak meyakini ini belum masuk Islam maka di sini perlu ketika ada mualaf yang orang orang mau masuk Islam dijelaskan dulu kalimat tauhid la ilaha illallah jelaskan dulu syahadat dua kalimat syahadat maksudnya kemana ini belum paham langsung diucapkan. Ini kan kurang pas ya. Kemudian yang kelima anal a'mala bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung akhirnya. Sepi ya, jangan. Ya, amalan itu tergantung akhirnya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Taib, ada orang yang beramal amal soleh tapi akhirnya masuk neraka di akhirnya karena akhirnya jelek. Maka di sini pentingnya kita terus meminta hidayah, hidayah Islam, hidayah meninggal dalam keislaman. Yang keenam tahrimul istighfar musyrikin wa tahrimu muwalatihim wa mahabbatihim haramnya istighfar memintakan ampunan bagi orang musyrik dan haramnya loyal ya loyal kepada mereka cinta kepada mereka ini ha haram baik kalau para pemuda sekarang atau manusia sekarang disuguhi berbagai macam apa tontonan sehingga mengidolakan orang ka kafir ya ini hati-hati ya Ketujuh butlanu ta'alluq ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batilnya bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi dan kepada selain beliau li jalbi naf'i aw idafin dharar. Untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Ini masuk haram bahkan syirik ya. Kedelapan aradu ala man za'ama Islam Abi Talib ini ada bantahan terhadap orang yang menduga mengira bahwasanya Abu Talib itu muslim ya, bantahan terhadap orang yang mengira keislaman Abu Talib baik Kesembilan madharatu taqlidil aba wal akabir bihaitsu yuj'alu qawluhum hujjatan yarji'u ilaiha 'inda tanazu'. Bahayanya taklid fanatik buta Bahayanya fanatik kepada nenek moyang Kepada para tokoh-tokoh pembesar Dari sisi apa? Dijadikan ucapan mereka Pendapat mereka sebagai hujah Yang kembali kepadanya Ketika tanah tanazu' perselisihan Jadi dalilnya apa? Ucapan tokoh ucapan pembesar ucapan nenek moyang Al-Quran dan Sunnah dikesampingkan ini bahaya ya atau fanatik organisasi peraturan organisasi ya ini berbahaya bisa menjerumuskan kepada penyimpangan-penyimpangan bahkan kepada akidah ya nah Baik itu sembilan faidah dari hadis.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 Tafadhalu.